halaman 83 halaman 83 surah An-Nisa ayat 87 Allah la ilaha illa Bismillahirrahmanirrahim Allahu Allah itu La ilaha Tiada Tuhan yang berhak disembah Yang wajib disembah Yang benar disembah ilahu Kecuali dia Dia yaitu Allah Artinya, di dunia ini banyaklah yang disebut Tuhan itu. Siapa yang menyebut? Oleh orang-orang yang mempertuhankannya. Mungkin berupa air, mungkin berupa matahari, mungkin berupa kayu, mungkin berupa patung-patung dalam segala bentuknya dan mungkin juga berupa manusia mungkin juga berupa nabi mungkin juga berupa orang-orang lainnya ini mereka sembah dan mereka namakan Tuhan lantas oleh Allah yang menciptakan bumi ini di dalam kitabnya yang terakhir kitab suci Al-Quran dinyatakan tiada Tuhan yang disembah dengan benar. Ilahu kecuali dia, dia Allah. Saya ulang terjemahnya, Allah itu adalah ialah Tuhan yang wajib disembah melainkan dia. Ini namanya tauhid. Saudara-saudara, perlu dijelaskan la di sini itu namanya la nafi dalam bahasa Arab la nafi artinya nafi itu mentiadakan mentiadakan artinya mengatakan tidak ada kemudian ada ilah ilah itu artinya kecuali di sini dikatakan isbat dalam bahasa Arab isbat isbat itu adalah menetapkan menetapkan adanya jadi orang yang bertawahid itu tidak boleh begini di dalam hatinya itu masih ada kepercayaan kepercayaan kepada Tuhan selain Allah misalnya misalnya Orang masih percaya bahwa kayu itu Tuhan. Orang percaya bahwa air itu Tuhan. Dia percaya bahwa di dunia ini ada dewa, dewa, dewa, dewa itu Tuhan. Masih ada begitu, maka dia percaya kepada Allah. Allah Maha Tuhan umpamanya. Ini tidak sah tauhidnya. Ya, jadi harus dalam hatinya membersihkan kepercayaan yang macam-macam tadi. Dalam hatinya ini harus mengatakan air yang disembah itu bukan Tuhan. Kayu yang disembah itu bukan Tuhan. Manusia pulang-pulang yang disembah itu bukan Tuhan. Matahari itu bukan Tuhan. Semuanya bukan Tuhan. Yang Tuhan hanya Allah. Jadi yang wajib disembah dan Tuhan yang benar hanyalah Allah. Nah itulah yang dikandung oleh kalimat tauhid ini namanya kalimat tauhid. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah. Ini perlu diperdalam. Adapun sekarang ada orang yang berusaha menerjemah La ilaha illallah Tiada Tuhan melainkan Tuhan ini tidak bisa diterima, membingungkan gitu ya. Tuhan yang pertama disebut itu siapa? Dan Tuhan yang belakangan disebut itu siapa? Jadi ya, harus tegas tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi Allah sajalah yang Tuhan yang wajib, wajib disembah. Ini menurut ajaran Islam dan orang Islam harus mengucapkan begitu. Dan untuk masuk Islam Orang yang tadinya masih berkepercayaan lain. Tidak cukup hanya dengan mengucapkan La ilaha illallah. Jadi ada kata ada orang kafir. Lalu mengatakan La ilaha illallah. Itu belum diterima sebagai orang Islam. Jadi harus mengucapkan Ashadu. Ashadu. Ya. Ashadu artinya aku menyaksikan. Aku mengakui. Aku mengekrarkan. Lesannya begitu, hatinya pun harus begitu. Asyhadu an ilaha illallah. Aku bersaksi atau aku menyaksikan. Aku mengakui. Aku mengekrarkan bahwasanya tiada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah harus begitu. Andai kata mengucapkan cuma sampai di sini saja, belum sah Islamnya. Harus diucapkan lagi syahadat Nabi. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan aku menyaksikan, aku mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Kalau sudah begitu, orang ini sah dinamakan orang Islam ini ini perlu sekali lagi kita pergalam. Jadi kalau kita sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah sudah Islam, sudah jangan mengatakan lagi bahwa selain Allah itu Tuhan walaupun ini cuma penghormatan-penghormatan saja. Misalnya ada orang yang mempercayai bahwa kayu jati yang besar di sebelah sana itu misalnya kebutuhan dia sembah dia yakini kemudian saudara bergaul dengan mereka ya demi penghormatan saudara ikut mengatakan ya kayu itu Tuhan saudara gitu diakui kebenarannya ya sama-sama benar Tuhan saya Allah Tuhan saudara adalah kayu itu ini sama-sama benarnya saudara jadi murtad nanti ya sudah tidak usah dengan. Tidak usah bagaimana dia diam. Cukup saudara-saudara ini untuk memelihara keimanan dan keislaman saudara-saudara. Jahiletan tidak boleh diucapkan, apalagi di hati. Menganggap selain Allah itu adalah Tuhan yang wajib disembah. Eh, lanjutnya, saya jema'an nakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi la yajma'annakum demi Allah sungguh Allah akan mengumpulkan kalian di dalam akhirnya dikatakan minal min kuburikum dari kuburan kalian kelak dikumpulkan ila yaumil qiyamati pada hari kiamat arti ila di sini dalam tafsirnya fi yaitu pada hari kiamat. Jadi kita semua, seluruh manusia, nanti akan dibangkitkan dari kubur, lantas dikumpulkan di hari kiamat di suatu tempat yang dinamakan mahsyar. Mahsyar itu tempat orang dikumpulkan, tempat orang digiring. La raiba Tiada ragu fihi di dalam hari kiamat itu. Artinya hari kiamat itu tak akan diragukan oleh siapapun, oleh kaum muslimin, oleh orang mukmin terutama. Pasti datang dan pasti ada. Waman asdaku minallahi haditha. Dan tiada seorang pun man itu artinya lahada tak seorang pun asdaku yang lebih benar minallahi daripada Allah hadisan pembicaranya ucapannya jadi ucapan yang benar yang paling benar adalah Allah subhanahu wa ta'ala ucapan dari Allah subhanahu wa ta'ala ya begitulah saudara-saudara. Maknanya kiamat itu bukan leburnya dunia ini. Kiamat itu sesudah lebur dunia, kiamat. Kiam artinya bangkit. Lalu ada hari bangkit. Semua manusia dibangkitkan hidup kembali. Kemudian ganti acara kehidupan, yaitu kehidupan akhirat namanya. Itulah artinya kiamat. Jadi kalau cuma percaya bahwa dunia ini akan lebur, habis itu selesai itu belum belum namanya percaya pada kiamat. Boleh jadi seluruh manusia di dunia ini dengan penyelidikan akalnya sampai kepada kesimpulan bahwa dunia ini akhirnya hancur lebur. Semua orang berkata begitu, orang kafir pun mengatakan begitu. Apalagi kalau dia tahu bahwa dirinya dulu tidak ada lalu hidup, kemudian mati. Ya, menurut teori Darwin, saudara-saudara, kan asalnya makhluk ini jadi dengan sendirinya. Kalau manusia ini asalnya dari uget-uget apa itu ya, uget-uget, dari ceblong, jadi lele, jadi kutuk, jadi apalah bingung. menyusui ke Gurun Jadi tidak menetap lagi di kota. Mengatakan mereka itu kafir, sudah. Wakola kaumun dan sebagian kaum mengatakan lagi, hum muslimun, mereka itu orang Islam. jalanan tidak nyata urusan mereka bahwa mereka itu memang kafir. Mereka kan sudah mengucapkan Islam. Padahal mereka menggabungkan diri kepada saudara-saudara melemahkan barisan kaum muslimin yang cuma satu mengatakan itu kafir, satu mengatakan itu tetap Islam. Cuma itu. Ayat malakum golongan begitu. Wahum